Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Ibni Malikin Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai hal. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan yaitu taqattumul hali ala sahibiha al-majruri bil harfi didahulukannya hal dari sahibul hal, di mana sahibul hal tersebut dalam keadaan majrur dengan huruf jar. Maka kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-340. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan وسبق حال ما بحرف جر قد أبو ولا أمنعه فقد ورد dan didahulukannya hal dari sahibul hal yang majerur dengan huruf ya dengan huruf jar maksudnya qad abau maka sungguh mereka yaitu para ulama nahwu nanti akan dibahas bahwa itu maksudnya mayoritas ulama nahwu itu enggan. Ya, enggan untuk mendahulukan hal dari sahibul hal ketika sahibul halnya itu majerur dengan huruf jar. Ya, atau enggan ini bisa dikatakan melarang. Wala amna'uhu, akan tetapi saya, yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, itu tidak melarangnya. Atau memperbolehkannya memperbolehkan hal itu mendahului sahibul hal yang datang dalam keadaan majerur dengan huruf jar. Mengapa faqad waroda? Ya karena sungguh ya telah datang ya, dari ucapan orang Arab yang mendahulukan hal dari sahibul hal yang sahibul halnya dalam keadaan majerur dengan huruf jar. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini beliau mengatakan sahibul hali imma an yakuna marfu'an Sahibul hal itu bisa datang dalam keadaan marfu' au mansuban atau bisa juga sahibul hal datang dalam keadaan mansub au majruran. Atau bisa juga sahibul hal itu datang dalam keadaan majerur Fa marfu'an au mansuban maka jika sahibul hal itu datang dalam keadaan marfu atau mansub jaza taqaddumul hali alaihi maka boleh ya boleh untuk mendahulukan hal dari sahibul hal. Ya, maka jika sahibul hal itu marfu atau mansub, boleh mendahulukan hal dari sahibul halnya. Nafwu contohnya, Roja'al qaidu mansuron. Roja'al qaidu mansuron. Panglima tersebut telah datang dalam keadaan menang. Ya, dalam kondisi menang dari peperangan mungkin maksudnya. Maka di sini al-qaidu itu adalah sahibul hal. Ya, halnya adalah mansuran. Dan al-qaidu sebagai sahibul hal datang dalam keadaan marfu. Kemudian la tashrobil ma'a kadiron. La tashrobil ma'a kadiron. Janganlah engkau minum air tersebut dalam keadaan air tersebut itu keruh. Ya, maka di sini al-ma'a sebagai sahibul hal itu mansub. Ya, sebagai maf'ul bih. Dan kadirun adalah halnya. Kemudian fayajuzu fil halaini mansuron kadirun maka boleh dalam dua keadaan atau maaf, maaf maka boleh bagi dua hal ya yaitu mansuron dan katiron, ya keduanya adalah hal tumuhuma ala sahibihima. Ya maka boleh bagi kedua hal tersebut yaitu mansuron dan katiron itu mendahului sahibul halnya. Menjadi bagaimana? Roja'a mansuronil qaidu. Ya roja'a mansuronil qaidu. Itu boleh. Artinya tetap sama dan juga boleh la tashrab kadiron al-ma'u. Ya, la tashrab kadironil ma'u. Jadi kadiron itu juga boleh mendahului sahibul khalnya Ya, sahibul khalnya Wa huwal fa'ilu fil awwali. Dan sahibul khalnya untuk contoh yang pertama adalah fa'il. Ya roja al-qa'idu mansuron. Sahibul khalnya yaitu al-qa'idu itu adalah fa'il ya marfu. Kemudian wal maf'ulu fi tsani. Dan sahibul hal pada contoh yang kedua itu adalah maf'ul. Ya yaitu lafat al-ma'a la tashrabil ma'a kadiron. Maka di sini karena sahibul halnya marfu dan mansub itu boleh hal mendahului sahibul halnya. Kemudian beliau melanjutkan wa taqdimi masyrutun bima idza lam yujad ma yujibut taqdima. Dan diperbolehkannya yang mendahulukan hal dari sahibul hal itu diberi syarat. Apa syaratnya? Ya, disyaratkan jika tidak terdapat apa-apa yang mewajibkan didahulukannya fal dari sahibul hal. Ya. Jika ada kondisi yang mewajibkan hal itu didahulukan dari sahibul hal, maka hukumnya tidak jawas lagi, ya tidak boleh lagi, tetapi wajib. Ya wajib untuk mendahulukan hal dari sahibul hal. Wala ma yujibut ta'khira. Dan juga syaratnya tidak boleh ada sesuatu yang mewajibkan diakhirkannya hal dari sahibul hal. Ya, karena kalau wajib mengakhirkan hal dari sahibul hal berarti terlarang. Ya, terlarang untuk mendahulukan hal dari sahibul hal. Kemudian beliau melanjutkan, fal awalu, maka contoh yang pertama, yang pertama itu apa? Yang mayu jibut takdima. Ya, sesuatu yang mewajibkan takdim, mewajibkan didahulukannya hal dari sahibul hal. Kapan itu? An yakuna sahibul hali mahsuron. Yaitu ketika sahibul halnya itu dihasar. Ya, dihasr, dibatasi. Atau dibawa kepada makna hanya. Contohnya apa? Nahwu Maja arokiban illa usamatu. Maja arokiban illa usamatu. Tidak ada yang datang dalam keadaan menaiki kendaraan, menunggangi kendaraan, kecuali Usama. Ya maja arokiban illa usamatu. Ya. Maka fa rokiban halun maka lafat rokiban itu adalah hal minal fa'ili usamatu ya hal dari apa dari fa'il yaitu usamatu usamatu di sini menjadi sahibul hal dan ini merupakan uslub hasr ya gaya bahasa hasr karena ada ma kemudian illa ya jadi tidak ada yang datang menaiki kendaraan kecuali usamah atau hasar dibatasi ini maksudnya membawa makna hanya ya yang datang dengan menaiki kendaraan itu hanya Usama ya. wa yajibu taqaddumuha alaihi maka pada saat itu itu wajib ya wajib mendahulukan hal dari sahibul hal karena kalau tidak didahulukan nanti maknanya menjadi rusak Kemudian berikutnya wasani kondisi yang kedua berarti yang jibut ta'khiro. Ya, yang mewajibkan diakhirkannya hal dari sahibul hal. Apa itu? antaku nalhalu mahsurotan. Ya, yaitu ketika halnya lah yang dihasar. Tadi yang dihasar itu sahibul hal. Nah, kalau di sini yang dihasar, yang di batasi yang dibawa kepada makna hanya itu adalah halnya. Contohnya apa? Maja'a usamatu illa rokiban. Nah ini yang tadi dibalik. Maja'a usamatu illa rokiban. Nah ini maknanya menjadi sangat berbeda. Ya tidaklah Usamah datang, melainkan dengan menunggangi kendaraan. Artinya apa? Usama hanya akan datang dengan mengendarai kendaraan. Tidak mungkin Usama itu datang dengan berjalan. Ya, tidak mungkin Usama datang dengan berlari, tetapi pasti menunggangi kendaraan. Ya, jadi rokiban di sini itu dihasar. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-48 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin ya dan tidaklah kami mengutus para rasul tersebut melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan maka di sini ada uslub hasr yaitu dengan ma dan illa fa mubashirina wa munzirina maka lafat mubashirina dan lafat munzirina itu adalah halun minal maf'uli hal dari maf'ul yaitu lafat apa al mursalina wala yasihhu taqattumuha alaihi dan tidak boleh ya mendahulukan mubashirina dan munzirina terhadap al mursalina karena apa yang dihasar, yang dibawa kepada makna hanya, itu adalah halnya. Mubashirina dan munzirina. Ya, tidaklah kami mengutus para rasul itu, melainkan ya hanya untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Atau dengan kata lain, kami mengutus para rasul itu hanya untuk yang menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kalau didahulukan, nanti maknanya menjadi tidak demikian. Ya, li Tadi wala yasihu taqattumuha alaihi tidak boleh mendahulukan hal dari sahibul hal li'alla yafsidat tarkibu. Ya supaya susunannya atau maknanya tidak rusak. Wa yazulal hasru dan supaya tidak hilang makna dari hasrnya. Karena kalau makna hasr hilang, bisa jadi para rasul diutus untuk keperluan yang lain. Kira-kira seperti itu. Amma idha kana sahibul halima jaruron. Ya ini pembahasan kita. Adapun jika sahibul hal itu datang dalam keadaan majrur, maka ada dua ada dua kemungkinan majrur dengan apa? Fa in kana majruron bil idhofati, wajaba ta'akhurul khali. Maka jika sahibul hal itu majerur dengan idofah, artinya majerur sebagai mudhof ilaihi, maka wajib mengakhirkan hal. Nahwu contohnya, tamat tamat ta'tu bijama lil hadiqati wasi'atan. Tamat ta'tu bijama lil hadi hadiqati wasi'atan saya telah menikmati keindahan kebun tersebut ya, dalam keadaan kebun tersebut itu luas atau lapang. Fawasi'atan halun, maka lafat wasi'atan adalah hal. Hal dari apa? Minal mudhafi ilaihi al-hadiqati. Ya sahibul halnya adalah mudhaf ilaih, yaitu lafat al-hadiqati wala yajuzu taqdimuha alaihi dan tidak boleh mendahulukan hal wasi'atan dari lafat al-hadiqati yaitu sahibul halnya tidak boleh li alla takuna fasilatan bainal mudhafi wal mudhafi ilaihi ya supaya tidak ada perantaraan antara mudhaf dengan mudhaf ilaihi karena kalau didahulukan menjadi apa? tamat ta'tu bijamali wasi'atan al-hadiqati. Ya, seolah-olah ada sesuatu di antara jamali dan al-hadiqati. Ya, supaya tidak ada sesuatu yang menghalangi atau menjadi perantaraan antara jamali dan al-hadiqati, wasi'atan harus diletakkan di akhir. Ya, kemudian kita lanjutkan Wa ingkana majruron bihar fijar jarrin asliin, Ya, dan adapun tadi itu kemungkinan yang pertama, sahibul hal itu majarur dengan idhofah. Kemungkinan yang kedua dan jika sahibul hal itu majarur dengan huruf jar asli. Ya, huruf jar asli. Kakaulika sebagaimana ucapanmu jelas tu fil maktabati murattabatan. Ya jalastu fil maktabati murattabatan. Saya telah duduk di perpustakaan tersebut di mana perpustakaan perpustakaan tersebut dalam keadaan rapi ya tertata rapi. Maka di sini murattabatan itu adalah hal dari al-maktabati. Fa fi taqdimil kaulani. qaulani. Nah, kalau kasusnya majrurnya dengan huruf jar, maka untuk mendahulukan hal dari sahibul hal itu ada dua pendapat. Al-awwalu pendapat yang pertama annahu la yajuzu bahwa mendahulukan hal dari sahibul hal dalam keadaan ini ya keadaan sahibul hal majrur dengan huruf jar itu tidak boleh ya pendapat yang pertama wa huwa qaulul jumhuri dan ini adalah pendapat dari jumhur ulama nahwu, yang mayoritas ulama nahwu. Asani, pendapat yang kedua, annahu yajuzu. Ya boleh untuk mendahulukan hal dari sahibul hal. Wahuwa qaulul farisiyi. Dan itu adalah pendapat dari Al-Farisi. Ya, Al-Farisi itu ya salah seorang ulama nahwu wabni jinniyin dan pendapat dari Ibnu Jinni wabni Kaisana dan juga pendapat dari Ibnu Kaisan wabni Malikin dan juga pendapat dari penulis Alfiyah yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala ya rahimahumullahu taala semua itu adalah para ulama nahwu kama tashili ya sebagaimana Ibnu Malik rahimahullahu taala menyampaikannya dalam At-Tashil kitab beliau. Qala Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wa hadza huwa sahihu. Dan ini yaitu diperbolehkannya mendahulukan hal dari sahibul hal padahal sahibul halnya itu majrur karena huruf jar itu boleh itu adalah pendapat yang sahih. Kita lihat catatan kaki ini dapat dilihat di Syarhut Tashili, ya syarah dari At-Tashil, Ibni Malikin. Buah karya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. al mujallada thaniya jilid kedua, Safhata Sittin wa Thalathina wa Thalathimiatin, halaman 336. Kita kembali ke atas. Wastadallu Bisamai. Ya, mengapa mereka semua memperbolehkan, yaitu Al-Farisi, Ibnu Jinni, Ibnu Kaisan, Ibnu Malik, itu memperbolehkannya, mereka berdalil dengan as-sama. Ya, apa yang diucapkan oleh orang Arab dalam perkara ini. Berarti orang Arab itu ada yang mendahulukan hal dari sahibul hal, padahal sahibul halnya majerur dengan huruf jar faqad warada fil Qur'ani qauluhu ta'ala. Ya maka sungguh telah datang dalam Al-Qur'anul Karim firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat ke-28. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas dan tidaklah kami mengutus engkau, ya, melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Ya, kafatan itu maksudnya seluruhnya. Di sini eh, fakafatan bimakna jami'an. Maka lafat kafatan itu adalah dengan makna jami'an. Halun minal majruri dan merupakan hal dari lafat majrur yaitu wahwa an-nasi yaitu lafat an-nasi wa qad taqaddama alaihi dan sungguh lafat kafatan itu didahulukan dari sahibul hal yaitu an-nasi ya ai maksudnya ma arsalnaka illa linnasi kafatan ya tidaklah kami mengutus engkau melainkan kepada manusia seluruhnya. Ya, jami'an maksudnya. Kita lihat catatan kaki. Waqila akan tetapi ada juga ulama yang mengatakan la syahida fil ayati. Ayat tersebut tidak bisa menjadi syahid, ya tidak bisa menjadi dasar diperbolehkannya didahulukannya hal dari sahibul hal dalam keadaan sahibul hal majarur dengan huruf jar. Ya tidak bisa. Ya. Wa annaka fatan halun minal kafi. Ya. Kafatan di sini itu uh, hal dari e, kaf ya dari domir kaf fi qaulihi ta'ala wa ma arsalnaka. Ya, jadi ulama yang mengatakan itu tidak bisa ya dijadikan sebagai dasar. Mengapa? Karena lafat kafatan itu bukan hal dari annasi tetapi hal dari eh, domir kaf yang ada pada arsal arsalnaka. Watta'u lil mubalaghati. Dan seharusnya kan kafan, tetapi ada tak di situ karena taknya itu untuk mubalaghah. Wal makna, maka maknanya pada saat itu, maknanya itu adalah, atau makna yang ditakwil dari ayat tersebut adalah, illa syadidal kaffilin nasi minasyirki wa nahwihi. Ya, tidaklah kami mengutus para rasul, melainkan untuk mencegah ya untuk mencegah dengan keras ya mencegah sangat mencegah para manusia dari kesyirikan dan yang sejenis dengan kesyirikan. Jadi kafatan itu maksudnya dari al-kaf. Maksudnya seperti itu. Menurut para ulama yang mengatakan ayat ini tidak bisa dijadikan dalil Wa qadaratta bin Malikin hadzal i'raba fi at-tashili wa syarhihi. Akan tetapi sungguh Ibnu Malik rahimahullahu taala membantah i'rab yang seperti ini. Yang mengatakan kafatan adalah hal dari kaf. Ya kaf yang ada di arsal naga, kemudian taknya untuk mubalaghah. Di mana beliau membantahnya ya dalam kitab beliau atas hil dan syarahnya. Al-Mujallad al-Thaniya, jilid kedua safhata Saba'in wa thalathina wa thalathimi'atin halaman 337. Fa qila ya maka jika dikatakan yalzamu ala istidlalikum bil ayati taqottumul halil mahsurati Ya maka ulama nahwu tadi ya para ulama nahwu yang masih menentang pendapat diperbolehkannya mendahulukan hal dari sahibul hal padahal sahibul halnya itu majrur dengan huruf jar mengatakan ya maka jika jika engkau berdalil atau kalian berdalil dengan ayat tersebut ya kalian berdalil dengan ayat tersebut untuk memperbolehkan mendahulukan hal dari sahibul hal di mana sahibul halnya itu majarur dengan huruf jar. Maka konsekuensinya apa? Ya, melazimkan atau konsekuensinya engkau takut tumul halil maksuroti, engkau mendahulukan hal yang dihasr. Ya, mendahulukan hal yang dihasr. Karena apa tadi? Ini kan uslubnya ma dan illa. Ya, ma dan illa. Kemudian tadi dikatakan kalau misalnya halnya di hasr, tidak boleh, tidak boleh mendahulukan hal dari sahibul hal. Ya, kita baru saja menjelaskan hal tersebut. Ya. Wa qad dzakartum qabla qalilin annahu la yajuzu. Ya padahal kalian baru saja menjelaskan, baru saja menjelaskan bahwa itu tidak boleh. Ya tidak boleh tadi katanya tidak boleh mendahulukan hal dari sahibul hal, padahal halnya itu dihasar. Fal jawabu, maka jawabnya, anna ba'dhan nuhati yujizu taqattumal mahsuri bi illa li adamil labsi. Ya jawabnya sebagian ulama nahwu itu memperbolehkan mendahulukan uh, hal yang dihasar dengan illa ya atau apapun yang dihasar dengan illa itu boleh didahulukan jika tidak ada kerancuan atau kesamaran. Ya, jika maknanya jelas boleh saja didahulukan. Kira-kira seperti itu. Kama taqaddama fi babil fa'ili sebagaimana telah berlalu penjelasannya dalam bab fa'il. Kita kembali ke atas. Wakola syairu dan seorang penyair telah berkata, Fa in taku azwadun usibna wa niswatun falan yadhhabu bi biqatli khibali. Ya fa in taku azwadun usibna wa niswatun falan yadhhabu far'an biqatli khibali. Ya ini sebuah syair. Maka jika ya para unta-unta tersebut itu dilukai Ya, dan wanita-wanita itu nanti di tafsirnya ditawan. Ya, dan jika unta-unta tersebut dilukai dan wanita-wanita tersebut ditawan, maka mereka tidak akan ya membunuh hibal dengan raungan. Ya, dengan kertakan atau dengan raungan. Untuk kita lihat catatan kaki terkait syair ini, Azwadun, tadi adalah fat azwadun, itu adalah jam'u zaudin. Jamak dari zaud. Apa itu zaud? Wahiyal ibilu minas salasi ilal ashri. Ya, wahiyal ibilu minas salasi ilal ashri. Zaud itu maksudnya unta. Ya, unta yang ya bilangannya antara tiga sampai sepuluh Far'an ya far'an ma Farugon ya Farugon. ai maksudnya adalah ai hadaron. Ya Farugon maksudnya adalah hadaron. Tadi falan yadhabu farghon biqatli khibali. Farugon ai hadaron. Maksudnya ya menggerta atau meraung. Khibali maksud dari khibal adalah ismu benis syairi yaitu nama dari anak laki-laki penyair tersebut, Qibal. Siapa itu? Wahuwa Tolihatu al-Asadiyu. Penyair tersebut adalah Tolihah al-Asadi. Waqila ibnu akhihi. Dan ada juga yang mengatakan Qibal itu adalah anak laki-laki dari saudara Tolihah. Ya, berarti keponaan dari Tolihah maaf Tulaihah ya. Wa huwa Tulaihatu al-Asadiyu. Penyairnya adalah Tulaihah al-Asadi. Wa qila ibnu akhihi. Ya, dan um, dikatakan Hibal adalah keponakan dari Tulaihah. Wa kanal muslimuna qad qataluhu fi hurubil fi hurubir riddati. Ya wa kanal muslimuna qad qataluhu fi hurubi ar-riddati fi hurubi riddati dan dahulu kaum muslimin itu ya membunuh Khibal ya, dan juga memerangi Tulaihah pada perang Riddah ya perang yang memerangi orang-orang yang murtad karena kalau kita melihat kisah dari Tulaihah ya Al-Asadi ini itu banyak berinteraksi dengan kaum muslimin ya pada saat peperangan yang eh, memerangi orang-orang yang murtad. Ya. Kita kembali ke atas. Maka apa syahid dari syair ini? Faqauluhu farghon. Maka ucapan dari Tulaihah yaitu farghon itu adalah halun min qatli. Ya hal dari lafat qatli. Al-majruri bil ba'i, di mana lafat qatli itu majrur dengan huruf ba. Wa qad taqaddama alaihi dan sungguh lafat farghon itu didahulukan dari lafat qatli. Wa qala akharu dan berkata penyair yang lain, tasallaitu turron ankum ba'da bainikum bidzikrakum hatta ka'annakum indi. Saya telah bersabar ya terhadap kalian semuanya. Ya ba'da bainikum bidzikrakum. Ya setelah apa yang kalian ucapkan di antara kalian. Hatta ka'annakum indi. Ya, sampai seakan-akan kalian itu ada di sisiku. Kita lihat catatan kaki terkait dengan syair ini. Tasallaitu maksudnya tasabbartu. Ya, saya telah bersabar. Turron maksudnya ay jami'an. Maksudnya semuanya. Wahia halun. Dan lafad turron adalah hal. Ya. Wa mithluha qatibatan wa kafatan. Dan mirip dengan lafad turron adalah qatibatan dan kafatan. Maksudnya sama. Ya, keseluruhan, ya jami'an, seluruhnya. Takulu engkau mengatakan hadaratul labu turron. Telah hadir para pelajar tersebut semuanya. Ai jami'an. Ya maksudnya semuanya. Wa ma'nal baiti dan makna dari bait tersebut tasabbartu ankum jami'an ba'da firaqikum. Ya, saya telah bersabar terhadap kalian semuanya setelah kepergian kalian. Ya, maka di sini jami'an atau turron tersebut seharusnya uh, hal dari kum, ya kum yang datang setelah an. Wa qad warada min kalami ahli lughati ma yufidu anna kalimatai qatibatan wa kafatan laisata mulazimaini lil hali. Ya waqad waroda min kalami ahli lughati dan sungguh telah datang ucapan dari para ahli bahasa mayufidu yang memberikan faidah anna kalimatai qatibatan wa kafatan bahwa dua kata yaitu qatibatan dan kafatan laisata mulazimaini lil hali ya tidak selalu digunakan untuk hal, berarti bisa juga digunakan untuk selain hal. Wahada qalilun dan ini sedikit saja yang digunakan untuk selain hal. Fala yufannadu ya bisa min nutqin ya, fala yufannadu min nutqin bihi atau fala yufannadu man bihi. Maka tidak dibantah orang yang menggunakan kata tersebut ya selain untuk hal ya qatibatan dan kafatan tersebut ya tidak dibantah ya tidak perlu disangkal kemudian kita lanjutkan ya tadi dari tasallaitu turran ankum ba'da bainikum bi dzikrakum hatta ka'annakum indi fa turran halun min kafil mukhatabi maka lafat turran itu hal dari kaf ya kaf mukhatab fi ankum yang ada pada ankum wahiya majaruratun mahallan bi an dan kaf itu majarur ya secara kedudukan ya kalau lafadznya tidak bisa karena dia e, mabni wa qad taqaddamal halu alaihi dan sungguh turran itu telah didahulukan hal yaitu turun telah didahulukan dari ankum. Kemudian beliau melanjutkan walada da'iyya litta'assufi fi ta'wili ma waroda. ya maka tidak perlu sebetulnya ya sembarangan mentakwil apa yang telah datang dari orang Arab bahkan dalam Al-Qur'an. Yang tadi dalam Al-Qur'an kan sudah disebutkan contoh yang mendahulukan hal dari sahibul hal, padahal sahibul hal itu majrur dengan huruf jar. Jadi tidak perlu misalnya ditakwil tadi misalnya menjadi kafatan itu asalnya dari al-kaf. Ya, kemudian tak untuk mubalaghah yaitu takwil yang cukup jauh ya menurut beliau. Awil hukmi alaihi bi annahu daruratun li musayarati qaulil jumhuri. Dan tidak perlu ya memaksakan untuk menghukumi bahwa itu semua tadi adalah darurat syair. Ya boleh hanya karena syair saja. Kenapa limusa ya roti kaulil jumhuri untuk ya mengikuti atau menyelaraskan pendapat dari jumhur ulama nahwu. Ya tidak perlu memaksakan diri. Faqad warada syawahidu muta'addidatun tu'ayyidu dzalika Ya karena sungguh telah datang syahid-syahid yang banyak yang menguatkan hal tersebut, menguatkan bahwa boleh mendahulukan hal dari sahibul hal, padahal sahibul hal itu majerur dengan huruf jar, itu boleh. Banyak syahidnya. Fa innal ladina ajazu at-taqdima ma'ahum ma'ahumun nasu minal Qur'anil karimi wasama'i 'anil arabi ya fa innal ladzina ajazu at-taqdima ma'ahumul nasu minal Qur'anil karimi wasama'i 'anil arabi karena para ulama nahwu yang memperbolehkan ya tadi ada eh, Ibnu Jinni kemudian Ibnu Kaisan kemudian ada Al-Farisi, ada Ibnu Malik rahimahumullahu taala yang memperbolehkan mendahulukan hal dari sahibul hal, yang sahibul hal itu majerur dengan huruf jar, itu mereka memiliki dalil, yang memiliki nas, yang memiliki penguat dari ayat Al-Quran dan juga sama ya, apa yang diucapkan oleh orang Arab. Walaysa ma'al mani'ina siwat ta'lili. Ya, dan tidaklah atau yang dimiliki oleh para ulama nahwu yang melarang, yang melarang mendahulukan hal dari sahibul hal yang majrur dengan huruf jar, itu hanya ta'lil saja, illah saja. Yang memperbolehkan punya dalil, yang melarang hanya punya alasan, illah saja. Ya, tidaklah yang dimiliki oleh para ulama nahwu yang melarang, melainkan hanya illah saja, ya ta'lil saja. Kita lihat catatan kaki, bagaimana ta'lilnya. Qalu, ya para ulama nahwu yang melarang tadi, itu mengatakan, ya para ulama yang melarang mendahulukan hal dari sahibul hal, ya padahal sahibul hal itu majerur dengan huruf jar. Apa alasan mereka? Lianna ta'alluqal amili bil hali tabi'un li ta'alluqihi bi sahibihi. Karena keterikatan amil dengan hal itu mengikuti keterikatan amil dengan sahibul hal. Ya, artinya ikatannya sama. Ikatan amil, ya biasanya fiil, terhadap hal, itu mengikuti ikatan dari amil atau fiil terhadap sahibul hal. Fahaqquhu idza ta'atta li sahibihi biwasitatin ya maka hak dari amil jika amil tersebut itu muta'ati atau muta'ati terhadap sahibul hal dengan perantaraan ya an yata'adda an yata'adda itu jawabnya ya an yata'adda ilal hali bitilkal wasitati ini ilahnya maka hak dari amil jika dia itu muta'ati terhadap sahibul hal dengan perantaraan Maksudnya apa wasitoh di sini? Itu huruf jar. Ya, maka sahibul hal itu juga muta'addi terhadap hal dengan perantaraan itu juga, dengan huruf jar itu juga. Ya, ini ilahnya. Kemudian beliau melanjutkan, atau para ulama tersebut melanjutkan, walamma kanal fi'lu la yata'adda biharfin wahidin ma'at tasrihi bihi ila syai'aini dan ketika fi'il itu tidak mutaaddi kepada satu huruf ya padahal ma'at tasrihi bihi ya, dengan mengumumkan bahwa satu huruf itu atau fi'il tersebut itu mutaaddi terhadap dua hal dengan satu huruf ya secara umum kan tidak mungkin Biasanya kalau muta'ati dengan huruf jar, itu yang dimajrurkan ya hanya satu saja. Seperti misalnya, dhahabatu ilal maktabati. Ya, dhahabatu ilal maktabati. Maka ini, fi'il dhahabtu ini, itu muta'ati terhadap al-maktabati dengan huruf jar ila. Ya, yang dimajrurkan ya hanya al-maktabati saja. Maka karena fiil itu tidak bisa yang mutaati terhadap dua kata ya dengan satu huruf saja ya kan tidak bisa. Satu huruf ya terhadap syai'in saja satu kata saja. Ista'adu an dhalika. Maka karena tidak mungkin satu huruf itu mutaati terhadap dua kata, maka para ulama nahwu itu menggantikannya. Ya, menggantikannya dengan apa? biltizami ta'khiril khali liyakuna fi hayyizil jari. Maka para ulama nahwu itu menggantikan hal tersebut dengan mewajibkan mengakhirkan hal dari sahibul hal ya, supaya pengakhiran tersebut itu menggantikan menggantikan kedudukan huruf jar. Wa qad ratta dzalika Malikin fi kitabihi at-tashili. Dan sungguh illah ini itu telah dibantah oleh Ibnu Malik rahimahullah taala dalam kitab beliau At-Tashil. Al-Mujallad pada jilid kedua Safhata tis'in wa thalathina wa thalathimiatin halaman 339. Roji'ahu insyita. Maka ya murojaahlah atau rujuklah kepada kitab tersebut jika engkau menghendaki. Kita kembali ke atas, ini ilahnya Ya, ilah yang ya mungkin cukup rumit ya, cukup rumit. Karena itu Ibnu Malik dan juga para ulama yang lain memilih yang Arab yang mudah saja. Kenapa tidak tinggal diperbolehkan? Kira-kira seperti itu. Kemudian Yaqulu ibnu Malikin Ibnu Malik rahimahullahu taala berkata, "Wa sabaqa halin ma bi harfin abau ila akhirih. Ai maksudnya aban nuhatu ya para ulama nahwu itu enggan wal muradu al aktsaruna dan yang dimaksud dengan para ulama nahwu adalah mayoritas ulama nahwu. Enggan untuk apa? An yasbiqal halu sahibahul ladzi jurra biharfin. Ya enggan atau melarang mendahulukan hal dari sahibul hal, di mana sahibul halnya itu majarur dengan huruf jar. Wala amna'u dhalika, akan tetapi saya yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala tidak melarang hal tersebut. Li'annahu waridun fi kalamil arabi. Fakaifa yumna'u? Ya karena itu datang dari ucapan orang Arab, maka bagaimana mungkin itu dilarang? Orang Arab mengucapkan hal tersebut, kenapa harus dilarang? Ya, padahal ucapan orang Arab adalah dalil ya, yang digunakan dalam kaidah bahasa Arab. Qauluhu biharfin dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala biharfin al-muradu bihi al-harfu al-asliyu. Yang dimaksud adalah huruf yang asli. Kita lihat catatan kaki Sayati Allahu fi awaili hurufil jarri al-kalamu ala harfil jarril asliyi wazzaidi. Akan datang insya Allahu ta'ala dalam awal al, awal bagian huruf jar, ya awal pembahasan huruf jar dalam kitab ini, pembahasan mengenai huruf jar yang asli dan huruf jar yang tambahan. Ya berarti nanti akan ada pembahasannya. Lianna taqaddumal hali ala sahibihi al majrur bi harfi jarrin zaidin jaizun bil ijma'i. Mengapa kok ditekankan huruf jar asli? Karena mendahulukan hal dari sahibul hal yang majerur dengan huruf jar tambahan. Itu hukumnya boleh menurut ijma ya kesepakatan seluruh ulama nahwu. Jadi kalau huruf jarnya huruf jar tambahan itu boleh hal itu didahulukan. lika sebagaimana ucapanmu maja amin ahadin rokiban. Ya maja amin ahadin rokiban. Tidak ada seorang pun yang datang menaiki kendaraan. Kan asalnya apa ini? Maja'a ahadun rokiban. Ya ahadun rokiban. Tetapi ditambahkan min sebagai huruf tambahan. Karena minnya huruf jar tambahan, maka boleh diucapkan maja rokiban min ahadin. Boleh. Fayajuzu taqattumul hali fi hadal mithali dan maka boleh mendahulukan hal pada contoh yang seperti ini li'anna sahibahu majarurun biminiz zaidati. Karena sahibul halnya yaitu ahadin itu majarur dengan huruf jar tambahan. Wa innama atlaqa ibn Malikin rahimahullahu wa lam yuqayyidahu bizaidi. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu memutlakkan ya kan beliau mengatakan hanya dengan biharfin saja. Tetapi itu dimutlakkan maksudnya adalah huruf jar asli dan walam yuqayyidhu bizaidi dan tidak ya mentakyid yang tidak membatasinya dengan tambahan kata azzaid jadi mutlak saja mengapa li annazaida la yuqayyadu bihi karena yang namanya tambahan itu tidak perlu dibatasi tidak perlu diberi qaid Ya, tidak perlu diberikan uh, keterangan tambahan. Ya, ini hanya kaidah istilah saja. Kalau tidak disebutkan apa-apa, pasti yang dimaksudkan yang asli, bukan yang tambahan. Tidak perlu ditakyid. Ya, tidak perlu ditakyid. Mengapa fa'innal harfa idza utliqo insarafa ilal asli? Ya karena yang namanya huruf jika dimutlakkan Ya, disebutkan hanya huruf saja. Maka insorofa ila, insorofa ila itu terfokuskan, ya, justru diarahkan ke yang asli. Ya, kalau kita menyebutkan apapun, ya kalau tanpa keterangan tambahan kan maksudnya yang asli. falida tarokahu liwuduhihi. Ya, karena itu Ibnu Malik rahimahullah ta'ala meninggalkannya. Tidak perlu ditambahkan kata al-asli. Kenapa wudu fihi? Karena sudah jelas. Wallahu a'lamu. Kemudian beliau melanjutkan mawadhi'u maji'il hali minal mudhofi ilaihi. Ya tempat-tempat hal itu boleh didatangkan bagi sahibul hal yang majrur sebagai mudhof ilaihi. Ya tadi dikatakan bahwa kalau sahibul hal itu majerur sebagai mudhaf ilaih seharusnya tidak boleh. Ya tidak boleh dijadikan sahibul hal atau tidak boleh hal itu didahulukan dari sahibul hal. Maksudnya seperti itu. Itu maaf. Tadi dikatakan bahwa sahibul hal itu bisa majrur dengan idhofah juga. Ya, tetapi tidak boleh hal itu didahulukan dari sahibul halnya. Maka di sini itu dibahas keadaan-keadaan atau tempat-tempat di mana hal itu boleh datang ya sebagai atau hal itu boleh datang di mana sahibul halnya itu dalam keadaan majrur dengan idhofah. Ya, kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-341 dan bait yang ke-342. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wala tujiz halan minal mudhafilah illa idza qatadul mudhafu amalah aw kana juz amalahu udhifa aw mithla juz'ihi fala tahifa dan janganlah ya dan janganlah engkau memperbolehkan hal dari mudhof ilaih. Berarti asalnya tidak boleh hal itu menjadi hal bagi mudhof ilaih. Illa yang melainkan idza qatadul mudhofu amalah. Ya, jika mudhofnya, mudhofnya ya. Mudhofnya it, konsekuensinya itu bisa beramal. Ya, atau mudhof itu merupakan lafat yang memungkinkan untuk beramal terhadap hal. Au kana juz'a udhifa atau ketika mudhofnya itu merupakan bagian dari mudhof ilaih. Ya, jadi yang kedua keadaan yang pertama itu jika mudhof itu bisa beramal pada hal, yang kedua jika mudhof itu merupakan bagian dari mudhof ilaih, Au mithla juz'ihi. Atau yang ketiga bahwa mudhaf itu ya seperti ya seperti bagian dari mudhaf ilaih. Berarti tidak sepenuhnya bagian tapi seperti bagian. Fala tahifa. Ya maka janganlah engkau ya nanti ya, maknanya janganlah engkau menzolimi kaidah bahasa Arab dengan uh, melanggar kaidah ini. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian dama ya Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan kedua bait ini dama anna sahibal Khali qad yakunu majruran bil idafati telah berlalu penjelasan bahwa sahibul hal itu terkadang majrur dengan idhofah wa dzakarahuna annahu la yajuzu maji'ul hali minal mudhofi ilaihi al-majruri bil idhofati illa fi thalathi masaila. Maka Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan di sini bahwa tidak boleh ya mendatangkan hal bagi mudhof ilaih yang majrur dengan idhofah kecuali pada tiga permasalahan. Berarti hukum asalnya tidak boleh. Ya sahibul hal itu majrur dengan idhofah ya kecuali dalam tiga keadaan ini. Al-ula, ya, permasalahan yang pertama, an yakunal mudhafu mimma yasihhu an ya'mala fil hali. Ya, keadaan pertama di, yang memperbolehkan ya hal di mana sahibul halnya itu majerur sebagai mudhaf ilaih itu adalah ketika mudhafnya itu merupakan lafat yang memungkinkan untuk beramal kepada hal. Contohnya apa? Kasmil fa'ili. Ya ketika mudhofnya berupa ismul fa'il. Wal masdari. Ya ketika mudhofnya berupa masdar. Wa nahwihima. Dan yang serupa dengan kedua lafat tersebut. Nahwu contohnya. hada katibut tersi wadihan. hada katibut tersi wadihan. Orang ini adalah penulis pelajaran ya, di mana kondisi pelajaran tersebut itu jelas. Ya, jelas. Maka di sini wadihan itu boleh menjadi hal bagi at-darsi. Ya, fawadihan halun minal mudhafi ilaihi at-darsi. Maka lafat wadihan adalah hal dari mudhaf ilaihi yaitu at-darsi. Mengapa li'annal mudhafa katibu ismu fa'ilin? Karena mudhafnya itu katibu adalah isim fa'il. Dan isim fa'il itu dapat beramal kepada hal. Yasihu amaluhu fil hali yang memungkinkan untuk beramal kepada lafat hal. Waka qawlika dan juga sebagaimana ucapanmu sa'ani qata'ul asyjari muthmar muthmiratan Ya sa'ani qata'ul asyari muthmiratan. Ya membuatku tidak suka ya pemotongan pohon-pohon dalam keadaan berbuah. Ya, artinya pohon-pohonnya itu masih dalam keadaan berbuah, yang belum dipetik kemudian dipotong, itu tidak membuatku senang. Fa muthmiratan halun minal mudhofi ilaihi al-asjari. Maka lafat muthmirotan adalah hal dari mudhaf ilai, yaitu al-asyari. Li'annal mudhafa qata'u masdarun. Karena lafat mudhaf, yaitu kotau itu masdar. Yasihu amaluhu fil khali, yang memungkinkan untuk beramal terhadap hal. Ya qat'u masdar itu juga bisa beramal kepada hal. Wa minhu qauluhu ta'ala dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ilallahi marji'ukum jami'a. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat ke-105 ilallahi marji'ukum jami'a. Ya, hanya kepada Allah lah kalian semua akan kembali. Fajami'an halun minal mudhafi ilaihi. Maka lafat jami'an adalah hal dari mudhaf ilaih. Wa huwal kafu, yaitu lafat kaf yang ada pada marji'ukum. Li'annal mudhafa, ya karena mudhafnya yaitu marji'u, ya, masdarun, itu adalah masdar. Yasihu amaluhu fil khali, yang masdar itu memungkinkan untuk beramal kepada hal. Athaniyatu yang kedua an yakunal mudhafu juz'an minal mudhafi ilaihi yaitu ketika mudhaf itu sebagian merupakan bagian dari mudhaf ilaih nahwu contohnya a'jabatni asnanur rajuli nadhifan ya jadi ketika apa maksud dari mudhaf merupakan bagian dari mudhaf ilaih itu contohnya A'jabatni asnanur rajuli nadhifan. Membuatku kagum gigi gigi-gigi dari, dari lelaki tersebut ya yang lelaki tersebut itu dalam kondisi bersih ya atau telah membuatku kagum gigi-gigi dari lelaki yang bersih tersebut kira-kira seperti itu Fanadhifan maka lafat nadhifan halun minal mudhafi ilaihi ar-rajuli. Nadhifan adalah hal dari mudhaf ilaihi yaitu lafat ar-rajuli. Li'annal mudhafa asnanu karena mudhafnya yaitu lafat asnanu itu juz'un minal mudhafi ilaihi merupakan bagian dari mudhaf ilaihi. Kan gigi itu bagian dari laki-laki tersebut. Wa minhu qauluhu ta'ala dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat ke-47 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka sedangkan mereka itu dalam keadaan bersaudara Fa ikhwanan, maka lafat ikhwanan halun minal mudhafi ilaihi adalah hal dari lafat mudhaf ilaihi. Wa huwad domiru. Ya, dan mudhaf ilaihnya adalah domir. Ya, domir ha yang ada pada sudurihim. Li'annal mudhafa suduri, karena mudhafnya, yaitu lafat suduri, juz'un minal mudhafi ilaihi. Yang merupakan bagian dari mudhaf ilaihi. Ya karena hati itu ya bagian dari manusia. Wa mithluhu qauluhu ta'ala dan yang serupa dengan itu juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala ayuhibbu ahadukum ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Ya, dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Ya, apakah salah seorang di antara kalian itu suka memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah mati? Alal qawli, ya ini mengikuti pendapat, bi anna maitan halun minal mudhafi ilaihi ya, menurut pendapat i'rab bahwa lafat maitan itu adalah hal dari mudhof ilaih yaitu lafat al-akh ya akhihi ya, akhihi lafma akhihi dan akh akh itu akhi di situ itu menjadi sahibul halnya berarti ada i'rab yang lain kita lihat catatan kaki Wakila dan ada juga yang mengatakan maitan itu adalah halun minal maf'uli lahma. Ada yang mengatakan uh, maitan itu hal dari maf'ul bih yaitu lahma. Wala syahida fil ayati ala hadal i'robi. Dan kalau mengikuti i'rob yang ini bahwa maitan adalah hal dari maf'ul lahma tersebut maka tidak ada atau ayat ini tidak bisa menjadi syahid untuk pendapat ini, tidak bisa menjadi penguat untuk pendapat ini. satu pendapat yang ke maaf, keadaan ketiga ya satu pendapat keadaan yang ketiga di mana hal itu bisa menjadi atau bisa didatangkan bagi sahibul hal yang majarur sebagai mudhof ilaih itu adalah an yakunal mudhafu bimanzilatil juz'i minal mudhafi ilaihi. Ketika mudhaf itu menempati kedudukan bagian dari mudhaf ilaih. Jadi ya seperti ya seperti bagian dari mudhaf ilaih. Berarti secara hakikat bukan, tetapi seperti bagian dari mudhaf ilaih. Ngapa itu bi an yasihha alful mudhafi wa iqamatul mudhafi ilaihi muqamahu ya bi an yasihha hadful mudhafi wa iqamatul mudhafi ilaihi muqamahu yaitu ketika memungkinkan untuk menghapus mudhaf dan menggantikan atau menempatkan mudhaf ilaih di kedudukannya mudhaf. Ya, jadi yang menjadi parameter ya atau menjadi acuan ketika mudhof dianggap sebagai seperti bagian dari mudhof ilaih itu ketika mudhof itu bisa dihapus dan mudhof ilaih itu memungkinkan untuk menggantikan kedudukannya tuna an yata'atsarul makna ya tanpa mempengaruhi maknanya kakaulika sebagaimana ucapanmu tamatta'tu koti hadiqati nadhiratan. Ya, saya telah menikmati keindahan kebun, ya di mana kebun tersebut itu ya segar, indah dan mekar. Fana dirotan halun minal mudhofi ilaihi. Maka nadi rotan adalah hal dari mudhof ilaihi, yaitu al-hadiqati wayasihu an yuqala dan memungkinkan juga untuk dikatakan tamat ta'tu bil hadiqati nadiratan. Ya boleh juga dihapus lafat jamalnya menjadi tamat ta'tu bil hadiqati nadiratan. Saya telah menikmati kebun tersebut yang dalam keadaan mekar, segar dan indah. Ya ini maksudnya dari mudhaf itu menempati kedudukan sebagian dari mudhaf ilaih. Wa minhu qawluhu ta'ala. Dan diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 123, kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutilah ya, agama Ibrahim yang seorang yang hanif. Ya. Maka apa syahidnya di sini? Fa hanifan halun minal mudhofi ilaihi Ibrahim. Maka lafat hanifan adalah hal dari mudhof ilaih yaitu Ibrahim. Li'annal mudhofa millata kal juz'i minal mudhofi ilaihi karena mudhofnya yaitu millata seperti ya bagian dari mudhof ilai, seperti bagian dari Ibrahim. Id ya sedangkan yasihhul istighna'u bil mudhofi ilaihi anhu. Ya sedangkan cukup ya mencukupkan diri dengan mudhof ilai saja. Maksudnya bagaimana? Falau qila fi ghairil Qur'ani, ya jika kita ingin mengatakan hal yang serupa tetapi tidak dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran kan tidak boleh dihapus satu huruf pun. Tetapi kalau kita ingin menyampaikan hal yang sama, mungkin dalam khutbah, ya ingin menyampaikan makna dari ayat ini, boleh dikatakan, Anit tabi' Ibrahima hanifan. Ya, sama artinya. Maka ikutilah Ibrahim yang seorang yang hanif. Lasoha, ya maka itu sah-sah saja. Secara hukum bahasa. Kita lihat catatan kaki. Anit tabi' maksud dari anit tabi' tadi an harfu tafsirin. An adalah huruf tafsir wa jumlatu ittabi' la mahalla laha minal i'rabi. Jumlah ittabi' tidak memiliki kedudukan dalam i'rab tafsiriyatun. Dan itu adalah jumlah tafsiriyah. Wayasihu antakuna an mastariyatan. Dan boleh juga an tersebut dianggap sebagai an mastariyah. Wal mastarul mu'awwalu majerurun biharfi jarrin mahdhufin. Maka masdar yang ditakwil tersebut majerur dengan huruf jar yang dihapus. Ya muta'alliqun bi auhaina. Yang terikat dengan fi'il auhaina au fi mahalli nasbin maf'ulu haina Atau bisa juga menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul dari haina Ya ini kemungkinan-kemungkinan i'rab dari ayat tersebut. Ya ini dapat dilihat di unzur dapat dilihat di hasyiatal jamali ya hasyiah al jamal ya buah karya Syekh Al-Jamal rahimahullahu taala Al-Mujallad Tsaniyah jilid kedua Safhata Arba'in wa Sittimi'atin halaman 604. Kita kembali ke atas. Fa in lam yatahaqqaq wahidun minal umuri thalathati lam yasihha maji'ul hali minal mudhafi ilaihi inda man yashtaritu dhalika. Maka jika tidak terwujud salah satu dari tiga perkara tadi, ya kan tadi ada tiga. Yang pertama itu jika eh, mudofnya itu merupakan lafat yang memungkinkan beramal terhadap hal. Kemudian kedua ketika mudofnya bagian dari mudof ilaih. Kemudian yang ketiga itu mudofnya seperti bagian dari mudof ilaih. Kalau salah satu dari itu tidak terwujud, lam yasihha maji'ul khali minal mudhafi ilaihi. Ya tidak boleh mendatangkan hal bagi mudhaf ilaih. Indaman yashtaritu dhalika. ya menurut ulama yang memberikan syarat tersebut. Yang memberikan syarat harus ada tiga, salah satu dari tiga itu. Kalau tidak, tidak boleh. Berarti ada yang tidak mensyaratkan, ada. Ulama yang tidak mensyaratkan juga ada. Kita lihat catatan kaki. Wahum jumhurun nuhati si bawaihi. Ya, siapa yang memberikan syarat harus ada salah satu dari tiga tersebut, itu jumhur ulama nahwu. Ya, termasuk Ibnu Malik. Tapi kecuali siapa? Kecuali si bawaih. Berarti si bawaih memperbolehkan. Ya, tidak perlu diberikan tiga syarat tersebut wasababul khilafi fi hadzal ishtirati ya kenapa ada perbedaan pendapat dalam memberikan syarat seperti ini huwa ya akar permasalahannya hal yajibu an yattahida amilul hali wa sahibiha aw la yajibu ya apakah wajib antara amil dari hal dan amil dari sahibul hal itu harus sama atau tidak wajib sama Ya, apakah boleh antara amil hal dan sohibul hal itu boleh sama, atau harus sama, atau boleh berbeda? Ya, kira-kira seperti itu. Fal jumhuru ala wujub ittihadi amilil hali wa sahibiha. Ya, mayoritas ulama nahwu itu mewajibkan amil dari hal dan amil dari sahibul hal itu wajib sama. Ya, wajib sama kanati wal man'uti ya seperti naat dan man'ut fala yajuzu maji'ul hali minal mudofi ilaihi illa idza tahaqqaqa wahidun minal umuri thalathati maka tidak boleh mendatangkan hal bagi mudhaf ilaih ya kecuali ya ada ya terwujud salah satu dari tiga perkara yang kita bahas tadi mengapa li'annal mudofa? in amilan fil mudhafi ilaihi bisababi shibhihi bil fi'li karena jika mudhaf itu dapat beramal kepada mudhaf ilaih karena keserupaan mudhaf dengan fiil karena amilan fil hali maka uh, mudhaf tersebut juga bisa beramal ke hal tahidul amilu fil hali wa sahibihah ya maka menjadi sama antara amil dari hal dan amil dari sahibul hal. Yaitu apa? Mudofnya itu sendiri. Ini untuk keadaan yang pertama. Kemudian wa ingkanal mudofu juz'an minal mudofi ilaihi au kal juz'i ya sedangkan jika mudof itu merupakan bagian dari mudof ilaih atau seperti bagian dari mudof ilaih ini berarti membahas keadaan yang kedua dan ketiga sara ka'annahu huwa sahibul khali. Maka jadilah seolah-olah yang mudofnya itu, itu menjadi sahibul khal. Ya, seolah-olah sahibul khalnya bukan mudof ilaihnya, tapi seolah-olah yang menjadi sahibul khal itu mudof, mudofnya itu sendiri. Mengapa li syiddati ittisalil juz'i bikullihi? Karena betapa erat ya ikatan antara sebagian dengan keseluruhannya. Ya, seperti gigi laki-laki, ya sangat erat ikatan antara laki-laki dengan gigi tersebut karena gigi itu bagian dari laki-laki. Fayasihhu tawajjuhu tawajjuhu amilihi lil hali, maka sah ya untuk menghadapkan ya menghadapkan amilnya terhadap halnya yang mengarahkan atau menghadapkan amilnya terhadap halnya. Nah, ini menurut jumhur ulama nahwu. Wa qala bawaihi akan tetapi si bawaih beliau mengatakan ya juzu an yakunal amilu fil hali wa sahibihi wahidan au mukhtalifan. Ya beliau mengatakan boleh saja amil bagi hal atau amil bagi sahibul hal itu boleh sama, boleh juga berbeda. Ya, dan si bawah itu ulama besar nahwu. Beliau berpendapat seperti itu. Fata'til halu minal mudhafi ilaihi mutlakon. Maka karena itu, hal itu boleh datang bagi mudhaf ilaih secara mutlak. Ya, tidak perlu diberikan tiga syarat atau tiga keadaan tadi. Karena apa? amil bagi hal dan amil bagi sahibul hal itu boleh sama, boleh berbeda menurut beliau. Rahimahum, rahimahullahu ta'ala. Kita kembali ke atas. Ya nahwu contohnya, ja'a gulamun, ja'a gulamu hindin, atau hinda, ya karena hindun itu bisa hindun, bisa hindu. Maka ja'a gulamu hindin au ja'a gulamu hinda dohikatan. Ya telah datang ya banyak kemungkinan anak laki-laki atau mungkin pembantu atau pelayan dari Hindun ya Hindun ya dalam keadaan tertawa ya dalam keadaan tertawa maka jelas di sini dohikatan itu karena ada tak marputoh itu untuk menunjukkan keadaan dari Hindun. Menunjukkan keadaan dari Hindun. Karena mu'annas untuk wanita. Ini tidak boleh. Ya, menurut para ulama yang memberikan syarat tersebut. Kenapa? Karena mun itu bukan lafat yang bisa beramal. Kemudian bukan bagian dari Hindun. Bukan juga seperti bagian dari Hindun. Ya, maka ini tidak boleh. Menurut jumhur ulama nahwu. Wa amma man la yashtaritu dhalika. dan adapun ulama yang tidak memberikan syarat hal tersebut fahuwa yujizul hala minal mudhafi ilaihi mutlakon Maka ulama tersebut ya misalnya si bawaih itu memperbolehkan hal bagi mudof ilaih secara mutlak tanpa syarat dari tiga keadaan tadi. Fayasihu indahu al mifalul madhkuru. Maka di sisi beliau itu ya sah saja contoh yang disebutkan tadi. Jadi menurut si bawai boleh saja ja'agulamu hindin do'ahikatan itu boleh. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wala tujiz halan min wala tujiz halan minal mudhafilah ila akhirih. Ai maksudnya la tujiz maji al hali minal mudhafi ilaihi. Janganlah engkau memperbolehkan datangnya hal bagi mudhaf ilaih. Illa idza staufal mudhafu amalahu fil hali. Ya kecuali jika mudhof itu dapat memenuhi amalannya terhadap hal. Ya mudahnya kecuali jika mudhof itu dapat beramal kepada hal. Wa hadza yadullu ala istirati an yakunal mudhofu mimma ya'malu. Dan ini menunjukkan bahwa Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan syarat bahwa mudhofnya itu harus berupa lafat yang bisa beramal au kanal mudhofu juz'an minal mudhofi ilaihi atau syarat atau keadaan yang kedua itu ketika mudhof itu bagian dari mudhof ilaihi au mithla juz'ihi atau mudhof itu seperti bagian dari mudhof ilaihi fala tahifa ya apa maksud dari lafat fala tahifa al aslu fala tahifan ya Asalnya fala takhifan. Ada nun taukidnya. Ya, nun binunit taukidil khafifati. Dengan nun taukid yang khafifah, yang ringan. Lakinnaha kulibat alifan. Akan tetapi nun taukid khafifahnya itu berubah menjadi alif. Ya, takhifan. Ya, kemudian nunnya hilang. Kenapa li ajlil waqfi? Karena adanya wakof. Ya kalau ada wakof kan nun matinya hilang. Ya jadi takhifa seperti itu. Seperti isim bertanwin kalau mansub misalnya itu kan kalau di baca wakof yang menjadi panjang, jami'a seperti itu. Wal makna, makna dari la takhifa itu adalah la tadzlim nafsaka. Ya, janganlah engkau mendolimi dirimu sendiri. Awil lughata. Janganlah engkau mendolimi bahasa Arab. Bimukholafati madhukiro. Ya, dengan menyelisihi apa yang disebutkan tadi. Wal maksudu takmilatul baiti. Dan maksudnya adalah untuk menyempurnakan bait. Wallahu ya wallahu a'lamu. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.